Yang mana setiap subuh Seninnya kita mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang karakteristik beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam semoga semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau dan para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Kita sampai di pembahasan terakhir tentang surban Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Murojaah. Hadis yang pertama dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah SAW masuk kota Mekah dalam rangka menaklukkan kota Mekah dan beliau ketika itu memakai surban berwarna hitam. Surban berwarna hitam ya. Dan jarang di Banjar kayaknya orang memakai surban warna hitam. Nah, kemudian di riwayat sebelumnya ya tentang Mighfar pelindung kepala Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasul memasuki kota Mekah, beliau juga memakai pelindung kepala yang terbuat dari besi. Sedangkan di hadis ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan memakai surban berwarna hitam. Apakah ada apa namanya? ta'arud atau apa namanya? E, bertentangan satu hadis dengan hadis yang ini? Maka jawabannya tidak. Karena ada kemungkinan bisa saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai pelindung kepala kemudian dililit dengan serban. Bisa juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah pertama kali memakai pelindung kepala dulu kemudian beliau lepas baru memakai serban. Jadi hadis ini tidak bertentangan satu dan yang lainnya. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Amr bin Huraith radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhthubu 'alal mimbar wa 'alaihi imamatun sauda." Nah, kata sahabat Amr bin Hurairah, beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di atas mimbar dan beliau memakai surban yang berwarna hitam. Pertama masuk kota Mekah, kedua ketika Nabi berkhutbah memakai warna hitam. Kemudian dari sahabat yang lain, Abdullah bin Umar, ini bentuk bagaimana surban Nabi saw alaihi wasallam ketika dipakai. Tadi kan warnanya warna hitam ya. Ketika Fathu Makkah, memasuki kota Makkah, yang kedua ketika beliau berkhutbah. Kemudian keadaan berikutnya kata sahabat Abdullah bin Umar, "Kana Nabi saw alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi." Kata sahabat Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika memakai surban, maka beliau memanjangkan surbannya di antara dua bahunya. Jadi ada ekornya, ada buntutnya di tengah-tengah antara dua dua bahu. Ya, sebelumnya tentang surban berwarna hitam dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak juga bahwasanya itu adalah bukan surban ciri khas Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Nabi ciri khasnya surbannya berwarna hitam. Kadang warna hitam, kadang bisa juga warna yang lain. Juga sama seperti ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkadang bisa memanjangkan surbannya di antara dua bahunya, terkadang juga ti, tidak. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke satu dua keempat ya. Ya keempat. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, kata beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa wa alaihi isabatun dasma. Kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia dan beliau memakai surban yang berwarna hitam. Kemudian baru pembahasan terakhir sedikit tentang pelajaran penting tanbih ya. Kita ulang. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan lam yasihha anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun fi fadli lubsil imamah. Kata beliau, tidak ada yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan memakai surban. Kalau yang memakai surban pahalanya 100 daripada yang kada atau ini dan itu maka tidak ada keutamaan khusus yang hadisnya sahih yang menyebutkan tentang keutamaan surban. Wa kullu ma sahha anhu fi hadzal bab huwa lubsuhu sallallahu alaihi wasallam laha. Dan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang surban dikarenakan Nabi memakai sur surban. Jadi hadis tentang surban itu ada tatkala Nabi hanya memakai surban. Tidak menjelaskan, tidak menyebutkan Nabi bahwasanya ada keutamaan yang khusus tentang surban. Nah, sama seperti memakai sendal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang berkaitan tentang sendal, tetapi tidak ada keutamaan yang khusus memakai sendal sama seperti sendal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sama juga halnya seperti surban. Tidak ada keutamaan yang khusus bagi orang yang memakai surban. Kenapa ada hadis tentang surban? Karena Nabi pernah memakai. Ada warna hitam, ada warna putih. Ada yang ada ekornya dan ada yang tidak ada ekornya. Wa yurwa fil bab ahaditsu la tasihhu. Dan diriwayatkan tentang bab ini, ya, tentang bab surban ini ada hadis-hadis yang tidak sahih. Yang tidak sahih. Fahiya imma wahiyatun au maudu'ah. Hadis tersebut yang tidak sahih tadi bisa dia adalah hadis yang lemah bahkan hadis yang palsu. Hadis yang lemah bahkan hadis yang palsu. Contohnya seperti hadis salatun bi imamatin khairun min khamsin wa ishrina salatan bila imamah. Yang artinya salat dengan memakai surban lebih baik 20 kali daripada salat tanpa memakai surban. Nah, ini hadisnya pal palsu. Kalau sahih atau hasan pasti kita bersurban berataan. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Satu sholat saja sekali memakai surban 25 kali dibandingkan tanpa sur surban. Hadis yang kedua, contoh yang lain. Jum'atun bi imamatin khairun min sab'ina jum'atan bila imamah. Sholat Jumat dengan memakai surban lebih baik 70 kali lipat dibandingkan Jumat tanpa surban. Luar biasa ya. Memakai surban sekali aja 70 kali Jumat dibandingkan tanpa sur surban. Nah, kenapa hadis ini palsu? Di mana kita bisa katakan palsu? Ternyata termuat di kitab yang isinya adalah menjelaskan tentang hadis-hadis palsu. Jadi para ulama itu sudah mengumpulkan kitab banyak ya tentang isinya adalah hadis-hadis palsu dan disebutkan alasannya. Contoh ada kitab yang berjudul Al-Maudu'at. Al-Maudu'at yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Isinya adalah tentang hadis-hadis palsu palsu. Beliau menyebutkan hadis palsu baik di apa di masa beliau atau sebelumnya. Kemudian beliau menuliskan, mengumpulkan di dalam sebuah buku. Ini ada hadis-hadis yang palsu. Kemudian nah, dua hadis ini terdapat di di kitab uh, Al-Masnu fi Ma'rifati Hadithil Maudu. Al-Masnu fi Ma'rifatil Hadithil Maudu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddith Ali Al-Qari Al-Harawi atau yang dikenal dengan Imam Al-Harawi. Ya, kontemporer, beliau meninggal pada abad ke-11 1014 Hijriah di kota Makkah. Imam Al-Harawi. Nah, itu di sini disebutkan bahwasanya dua hadis ini adalah hadis palsu, ya, bukan hadis yang sahih. Terus balik, ya. Kemudian Wa nahwu dzalik fala yajuzu nisbatuha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang semisal maka tidak boleh menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hadis pal palsu. Jadi ini apa namanya? E, tugas kita ya menyampaikan tentang masalah surban. Kadang ada berlebihan sehingga mengatakan keutamaan khusus bagi orang yang memakai surban. Apalagi dibawakan hadis palsu dan kita tahu maka harus kita sampaikan kan menyampaikan berbohong mengatasnamakan nabi itu tidak sama dengan berbohong mengatasnamakan nama orang lain. Nabi itu berat, kita berbohong mengatasnamakan nabi itu berat. Kenapa? Karena akan menjadi permasalahan hukum syariat jadinya. Jadinya orang beribadah dikarenakan hadis palsu tadi. Iya. Dan itu adalah sesuatu yang berat dalam ajaran Islam. Karena Nabi sudah mewanti-wanti ya bagi orang yang berbohong mengatasnamakanku Hadisnya mutawatir ya, diriwayatkan oleh sahabat yang banyak, tabi'in yang banyak sampai ke zaman Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain. Hadisnya mutawatir. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta mengatasnamakanku, maka siapkanlah tempatnya di di neraka. Ancamannya berat ya, karena akan apa namanya? Eh, berhadapan dengan syariat. Jadi orang itu beribadah atau berkeyakinan dengan hadis hadis palsu. Kita baca penjelasan yang lain dari Syekh Abdul Razak. Fa in qila hal lubsul imamah sunnah yujabu bi annal asla lil insan an yalbasa min libasi ahli baladih wala yumayyizu nafsahu bi syai'in anhum ma lam yukhalifu syar'a. Waqad jaa anhu sallallahu alaihi wasallam an-nahyu an libasi syuhrah. Jadi kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, jika ada yang bertanya, ada yang bertakun lawan kita, apakah memakai surban itu sunnah? Maka jawabannya pada asalnya seseorang hendaknya memakai pakaian sesuai adat daerahnya. Secara asal kita diperintahkan agar mencocoki pakaian yang dipakai oleh orang yang ada di tempat kita. Ya. Dia tidak membedakan diri dengan kaumnya dengan apapun selama pakaian tadi tidak bertentangan dengan syariat. Secara asal masalah pakaian, entah pakaian di kepala, di baju, apa di tubuh atau di kaki ya. Maka secara asal hukumnya adalah kita diperintahkan untuk sesuai dengan apa yang dipakai oleh orang-orang kampung tersebut. Tidak ber, berbeda selama pakaian tadi tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kita disunahkan apa namanya? mencocoki pakaian yang dipakai oleh orang kampung. Ya, secara asal seperti seperti itu. Dan ada larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam memakai pakaian syuhroh atau memakai pakaian kebesaran. Apa yang dimaksud dengan pakaian kebesaran? Dan ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang ancaman orang yang memakai pakaian kebesaran yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dihasankan oleh dihasankan oleh yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhratin albasahu Allahu yaumal qiyamah thawba madzillah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakai baju syuhrah, baju kebesaran, niscaya Allah pakaikan di hari kiamat baju kehinaan. Apa yang dimaksud dengan pakaian syuhrah atau pakaian kebesaran? Kata Imam as ketika menjelaskan riwayat Ibnu Majah ini, yaitu man labisa thauban yuqsadu bihil ishtihar bainan nas. Dia memakai pakaian yang tujuannya adalah agar populer, agar terkenal di antara manusia. Jadi apa memakai pakaian agar dia terkenal di hadapan orang orang lain. Sawa'un kana thawbu nafisan yalbasuhu tafakhuran bidunya. Sama saja dia memakai baju yang mahal yang dia pakai untuk membangga-banggakan dunia dia. Dia pakai dunia apa bajunya sangat mahal misalnya, salam baru 2 juta. Yang mana dia memakai tersebut agar dia terkenal dan membanggakan keduniaan dia. Maka ini namanya libasus syuhrah. Pakaian yang kebesaran yang terlarang. Baik baju tadi sangat mahal yang dia berbangga dengan dunianya, au khosisan izharan lizuhdi warriya. Atau pakaian tadi harganya murah, rabit-rabit pulang agar orang lain tahu dia adalah orang yang zuhud dan ingin riak. Nah, sebaliknya, kenapa pakaian pian buruk eh, supaya ulun dipadahi orang orang zuhud ya? Nah, itu termasuk ya. Termasuk pakaian syuh syuhrah. Dia memakai pakaian yang hina, sengaja padahal yang bagus banyak, yang rabit-rabit, yang bertambah tambah yang berjahit, macam-macam, supaya dipadahi orang ahli zuh, zuhud. Itu juga termasuk pakaian syuhrah yang yang terlarang. Nah, jadi intinya adalah masalah surban dan masalah sendal apa yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memakai dikarenakan mencocoki kebiasaan pakaian setempat. Nah, di zaman sekarang ulun katakan sebelumnya bahwasanya di zaman sekarang Orang-orang Arab Saudi baik di Mekah atau Madinah, mereka jarang memakai sur surban. Yang ada surban putih itu, surban merah kemudian cuma diletakkan di atas kepala. Itu namanya simak atau gutroh. Simak atau gutroh, besulungkui. Nah, seperti itu. Tanpa dililit kemudian ya cuma diletakkan di atas di atas kepala. Itu kebiasaan mereka sekarang. Dan itu mereka anggap sebagai menjaga muruah, menjaga wibawa bagi seorang tolib, seorang syekh, seorang guru. Jadi tatkala mereka kemana-mana pun ke pasar memakai gutroh atau simak tadi. Cuma di, dapat ditempel di atas kepala. Itu menjadi apa namanya muruah mereka. Bagi para tolib, dosen, para syekh, maka mereka selalu memakai surban tadi yang cuma diletakkan di atas kepala. Kita teruskan. Walihada la yajuzu li ahadin an yushaddida 'alan nas fayulzimuhum bilibasin muayyan aw bihayatin muayyanah. Kata Syekh Abdul Razak, oleh sebab itu tidak boleh seseorang bersikap keras kepada orang lain dengan cara memasak memaksanya harus memakai jenis pakaian tertentu atau keadaan tertentu. Jadi karena masalah pakaian ini adalah hukum asalnya adalah boleh dan yang diperintahkan untuk kita adalah mencocoki kebiasaan pakaian setempat maka kita tidak boleh memaksa orang berpakaian seperti ini dan dengan tampilan seperti seperti ini, enggak boleh. Kalau Ipin misalnya masuk masih di Imam Syafi'i harus bertapih, maka enggak boleh seperti itu. Atau pian harus pakai celana panjang juga tidak bo boleh. Kita tidak boleh memaksa orang lain masalah paka, pakaian. Silahkan selama yang afdolnya adalah mencocoki kebiasaan pakaian setem, setempat. Kemudian terus wayun kiru alaman khalafadhalik dan juga tidak boleh mengingkari orang yang berselisihan dengan pakaian dia. Kalau misalnya ulun ketujuh begamis lalu ulun mengingkari orang yang senang betapih, ada boleh. Karena itu kebiasaan masing masing-masing dan juga dipakai oleh adat setempat. Nah, kemudian fa innal asla an yalbasal insanu masya'a lakin duna mukhalafatin syar'iyyah. Pada asalnya seseorang boleh memakai pakaian apa saja yang dia kehendaki. Silahkan pian berekspresi, silahkan pian mengada-ngada dalam masalah pakaian. Selama catatannya adalah dengan syarat tidak menyelesaikan syari syariat. Silahkan pian mengada-ngada karena ini adalah masalah pakaian, pakaian masalah dunia bukan masalah ibadah. Fa'in fa'in kana alladhi sayulbasuhu sayalbasuhu libah syuhratin yatamayyazu bihi anin nas fala yalbasuhu wa inna wa innama yalbasu mimma ya'taduhun nasu wa ya'lafunahu fi baladihi wa mujtama'ihi wallahu taala alam. Kata Syekh Abdul Razzaq, jika yang ia kenakan adalah pakaian kebesaran atau pakaian syuhrah tadi yang dia pakai entah bajunya sangat mahal atau sangat hina yang dia dengan pakaian tadi ingin terkenal di hadapan orang. Baik terkenal karena dia membanggakan dunianya, ini berarti orangnya sangat sugih, sangat kaya. Atau dia membanggakan ingin terkenal supaya dipadahi orang zuhud dengan memakai yang compang-camping, maka ini juga termasuk memakai pakaian yang yang terlarang. Jika yang ia kenakan adalah pakaian kebesaran yang akan membedakan dirinya dengan kaumnya, maka hendaknya dia tidak memakainya. Atau misalnya dia memakai baju yang melelain dari orang lain. Dan, dan dengan baju tadi agar dia dengan apa niatnya supaya dia terkenal di antara orang lain. Maka ini ter, terlarang. Seharusnya yang dia pakai adalah pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakat dan kaumnya. Wallahu taala a'lam. Jadi yang sunnah yang diperintahkan kita adalah mencocoki pakaian setem, setempat selama tidak bertentangan dengan syariat. Silahkan pakaian yang memiliki nilai budaya tinggi ini macam-macam silahkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian kita teruskan. Waqad warada fi fatawal lajnah ad-daimah qaulu masyayikhina al-kiram lubsul imamah minal adat wa laysa minal ibadat. Dan telah diterangkan dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah ini adalah apa namanya lembaga resmi kerajaan Arab Saudi yang mana mereka punya haiah atau apa namanya semacam semacam muinya lah yang mana mereka fungsinya adalah memberikan fatwa bagi masyarakat yang ingin bertanya. Jadi lembaga riset fatwa di Arab Saudi ketika mereka ditanyakan tentang masalah surban apakah itu sunnah atau hanya kebiasaan? Maka para syekh kami kata Syekh Abdul Razak menjawab di dalam fatwa lajnah tadi, memakai surban adalah adat istiadat bukan ibadah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukan menunjukkan ibadah. Makanya tidak ada hadis yang menyebutkan keutamaan tentang memakai sur surban. Yang ada hadisnya adalah Nabi memakai sur surban. Sama halnya dengan Nabi memakai sendal seperti ini, memakai baju seperti ini, kecuali Nabi perintahkan seperti Nabi perintahkan memakai baju putih, maka memakai baju putih hukumnya sun, sunnah. Kemudian wa innama labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annaha kanat min libasi qaumihi wa lam yasihha fi fadlil amaim syai'un. Ghairu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam labisaha fal mashru' lil insan an yalbasa ma yatayassara lahu min libasi ahli baladihi ma lam yakun muharraman. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya karena itu adalah pakaian adat masyarakat saat itu. Ya, dalam kurung saat saat itu dan tidak ada hadis sahih tentang keutamaan surban. Yang ada hanya menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai surban saja, tidak menyebutkan keutamaan tentang surban. Dan yang disyariatkan adalah seseorang memakai pakaian yang mudah baginya Jangan memperibet atau mempersulit dirinya dengan memakai ini dan itu. Yaitu pakaian masyarakat setempat dengan syarat selama pakaian tersebut bukan pakaian yang haram. Ya, silahkan. Yang diperintahkan adalah kita harus memakai pakaian yang mudah dan sesuai dengan kebiasaan setempat. Kemudian wakauluhum qauluhum li kali ahadin al-mustaftin Waqad taraka mu'tada libasi hali baladih wa imamah. Wa amma lubsul imamah fahuwa minal mubahat wa laysa bisunnah kama himat. Wal aula an tabqa ala ma yalbasuhu ahlu baladik ala ru'usihim minal gutrah was wa nahwihi. Para ulama anggota lajnah ad-daimah juga menjawab pertanyaan orang yang meminta fatwa kepada mereka, yaitu orang itu yang bertanya tadi, meninggalkan pakaian yang menjadi kebiasaan masyarakatnya dan terbiasa memakai surban. Jadi dia tidak memakai pakaian yang terbiasa di tempat dia dan dia memakai surban. Yang mana itu bukan kebiasaan setempat. Adapun maka jawaban para ulama di lajnah tadi bagaimana? Adapun memakai surban hukumnya adalah boleh. Secara asal boh, boleh. Ya, karena ini pakaian, selama dia bukan yang ter, terlarang. Hukumnya adalah boleh, bukan sunnah. Sebagaimana yang disangka. Yang sangka orang banyak itu adalah sun, sunnah. Keutamaannya juga macam-macam. Kalau takut ini ada keutamannya. Tapi itu adalah hadisnya tidak sahih bahkan hadisnya pal, palsu. Dan yang paling utama adalah Anda atau kamu tetap memakai pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakat kamu kita apa kebiasaan kita maka itu yang kita kita pakai. Yaitu mereka memakai simal kain corak merah atau putih yang biasa dipakai orang Arab Saudi sekarang. Jadi beliau bercerita tentang zaman sekarang, baik di Mekah atau di Madinah, orang-orang Arabnya baik yang kecil, yang muda, yang tua, mereka rata-rata memakai si simal. Cuma ditempelkan di atas kepala atau sejenisnya di atas kepala mereka. Wallahu a'lam bishawab. Yang intinya adalah di pembahasan tentang sorban ini ada beberapa faidah yang kita bisa simpulkan. Pertama bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai sorban yang berwarna hitam, tapi juga dengan warna yang lain. Jadi warna hitam ini sahabat pernah menyaksikan ketika Nabi masuki kota Mekah ketika menaklukkan kota Mekah. Yang kedua, sebagian sahabat melihat ketika Nabi berkhutbah di atas mimbar dengan surban yang berwarna hitam. Dan surban yang berwarna hitam bukan identitas Nabi, bukan kebiasaan nah, Nabi karena beliau juga memakai surban yang lain. Kemudian di antara keadaan surban Nabi adalah beliau ada buntutnya ya, memakainya dengan mengeluarkan ekornya di antara dua dua bahu beliau dan juga terkadang beliau tidak mengeluarkan ekornya, ekor surban tadi. Nah, kemudian pembahasan terakhir tentang hukum adalah hukum surban tadi. Hukum secara asal pakaian itu adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan, dan yang disunahkan kepada kita berpakaian adalah mencocoki pakaian adat setiadat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi surban hukum asalnya adalah boh, boleh. Nah kalau pian misalnya pergi ke negara yang kebiasaan penduduknya dengan surban maka sunnah memakai sur, surban. Sunnahnya bukan karena surbannya tapi karena mencocoki adat kebiasaan se, setempat. Ya, bisa dipahami ya. Itu tuh pembahasan tentang serban. Nah, pembahasan berikutnya masih tentang pakaian, babu majaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat sarung atau pakaian bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Al-izaru huwa ma yulaffu bihi juz'ul badan al-asfal. Kata Syekh Abdul Razak, izar atau bahasa kitanya adalah sarung adalah kain yang dibelitkan yang dililitkan pada tubuh bagian bawah. Nah, kalau yang persisnya izar itu adalah seperti kain ihram bagian bawah itu izar. Dia tidak bersambung, tidak nyampuk ya. Beda dengan sarung, itu nyampuk. Apa namanya? E, dua dua kainnya itu semuanya nyambung. Kalau izar yang maksud di sini adalah dia seperti kain ih, ihram. Nah, di zaman sekarang sarung itu bahasa Arabnya adalah i, izar termasuk bagian dari izar. Tapi izar Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah seperti kain ihram bagian bawah. Jadi nggak ada apa nggak semuanya tertutup, tapi dia cuma kain saja selembar selembar kain yang terbuka. Warida'u huwa ma yuda'u 'alal katifaini wa yughatta bihi juz'ul badanil a'la. Nah, sedangkan rida kan izar itu bagian bawah, bagian atasnya namanya ri, rida, pasangannya. Pian bayangkan orang berihram, maka yang di bawahnya itu namanya izar, bagian atasnya namanya ri, rida. Bukan selendang ya. Kadang diterjemahkan dengan selendang kurang tepat. Karena selendang itu cuma dililitkan di leher. Tapi ini adalah baju yang dipakai di bagian atas yang mana dia cuma selembar saja. Tidak apa? Tidak punya bentuk khusus ya. Itu namanya ri, rida. Sedangkan rida adalah kain yang diletakkan pada kedua pundak untuk menutup tubuh bagian atas. Ya, persis ketika orang ihram bagian atasnya. Wa hadzal libas kana mawjudan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li hadza satati ahaditsu katsiratun annahu sallallahu alaihi wasallam labisal izar war rida lakin lam yunqal anhu hadithun wahid fi fadli lubsil izar war rida walihada la yasihhu an yuqal inna lubsal izar war rida sunnah wa inna ma labisahu nabi sallallahu alaihi wasallam likaunihi mu'tadan fi dhalika zaman nah kata Syekh Abdul Razak jenis pakaian ini izar dan rida tadi adalah jenis pakaian yang ada pada masa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Kalau di zaman sekarang itu nggak ada di di Banjarmasin pun kereda kayak ihram itu adalah kereda kolak dia pakaian cuma kain aja nukar di pasar tatakakan 2 meter 1 meter pian selendangkan berjalan kemana-mana pian ditawakan orang di zaman Nabi seperti itu ya persis ketika orang yang ihrom bagian atas dan bagian bawah bukan membentuk pak tangan membentuk tangan seperti kita ini kan kainnya membentuk tangan ya itu enggak cuma kain plong blas gitu, nggak ada jahitan apa apa di atas dan di dan di bawah. Jenis pakaian ini adalah pakaian yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Oleh sebab itu akan dicantumkan banyak hadis yang menyebutkan bahwa beliau memakai izar dan rida. Dikarenakan ini adalah jenis baju yang sering dipakai oleh Nabi dan itu adalah kebiasaan setempatnya, maka Hadis-hadis pun akan banyak menceritakan hal yang demikian. Akan tetapi tidak ada satupun hadis sahih yang diriwayatkan dari beliau tentang keutamaan izar dan rida tadi. Kalau ibn sembahyang hendak menuruti pakaian Nabi jar. Kayak orang ihram warna putih sembahyang pian ke sini. Takoni orang ngampian hendak umroh lah. Kenapa? Karena ulah nu pati Nabi jar. Maka kita jawab jenis pakaian ini Nabi memakai karena mengikuti adat setiadat setempat, tidak menunjukkan kesunahan pakaian tadi. Ini sama dengan apa masalah surban, sandal dan yang lainnya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, oleh karenanya tidak boleh dikatakan sesungguhnya memakai izar dan rida adalah sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya karena itu adalah adat istiadat pada saat itu. Nah, di zaman sekarang orang Arab Saudi nggak ada yang pakai seperti itu kecuali ketika mereka um umroh. Kadeda kalau yang temukan kadeda, ya, tidak ada seperti itu. Kita baca hadis yang pertama hadis ke 119 ya. Berkata Imam Tirmidzi, Haddatsana Ahmad ibnu Mani qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim qala haddatsana Ayyub an Humaid bin Hilal an Abi Burdah qala akhrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbadan wa izaran ghalidhan faqalat qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini Imam Tirmizi mengatakan Ahmad bin Mani bercerita kepada kami. Nah, kalau kita mempelajari para, para perawi sanad ya, maka Ahmad bin Mani ini adalah gurunya para imam kutubus Gurunya para imam kutubus Kecuali Imam Bukhari, beliau meriwayatkan dari Ahmad bin Mani ini dengan perantara. Adapun yang lima ini langsung meriwayatkan kepada Ahmad bin bin Mani. Jadi apa Seorang rawi yang bernama Ahmad bin Mani ini adalah para guru Imam Kutubu Kutubu Sittah. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Kecuali Imam Bukhari, maka meriwayat beliau berguru dengan beliau ini kalau mengambil hadisnya melewati satu perantara dulu, tidak langsung kepada kepada beliau. Kemudian qala, beliau mengatakan, Ismail bin Ibrahim bercerita kepada kami, dia mengatakan Ayub bercerita kepada kami. Ayub di sini adalah As-Sikhtiyani. Ayub As-Sikhtiyani. Karena dengaran Ayub itu banyak, terkadang harus disebutkan nisbahnya. Dia orang Sikhtiyan, As-Sikhtiyani. Dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah. Abu Burdah adalah anaknya Abu Musa Al-Asy'ari. Anaknya Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, disebutkan ini kan kunyah abahnya Burdah. Disebutkan di Syiar Alamin Nubala Imam Zahabi, ada yang mengatakan nama beliau adalah Amir. Nama beliau adalah A Amir. Dan juga ada yang mengatakan kunyah beliau itulah nama beliau. Bisa dimengerti? Ada yang mengatakan Abu Burdah ini adalah namanya adalah Amir. Ada juga yang mengatakan kunyahnya adalah ngarannya. Karena ada orang ngaran itu Abu Muslim. Itu kan bukan bukan dia punya anak muslim, abahnya muslim. Tapi memang nama aslinya adalah Abu Mus Muslim. Nah, sama seperti Abu Burda. Ada yang mengatakan namanya adalah kunyah dia sendiri. Sama ada orang yang bernama Abu Bakar. Abahnya Bakar. Ya bukan berarti dia punya anak arannya Bakar, ya karena memang ngarannya aslinya adalah Abu Abu Bakar. Qala beliau mengatakan, Aisyah pernah mengeluarkan sebuah kisah yang tebal. Nah, apa itu kisah? Balik halaman berikutnya. Kisah mulab badan atau kisah yang tebal adalah kit'atu minal kimash laisat makhiyatan wa innama hiya ala haliha. Yang namanya kisah yang tebal tadi adalah sepotong kain yang tidak berjahit membentuk anggota badan. Nah, jadi kisah itu adalah sepotong kain yang tidak berjahit. Maksudnya tidak membentuk anggota tubuh. Seperti ini kan membentuk maka ini bukan mula badan, bukan kisah namanya. Ini namanya saub atau komis baju. Tetapi yang namanya kisah adalah dia tidak berjahit membentuk anggota anggota tubuh. Kemudian dalam kondisi pada asalnya dan e, kisah tadi adalah pakaian yang menutup bagian atas tubuh seseorang dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai jenis kain ini atau pakaian ini yang mana dia tidak berjahit cuma kain saja, tidak membentuk anggota-anggota tubuh. Kemudian wa izaran ghalidhon dan juga memakai izar yang tebal. Izar tadi apa? Kain yang bagian bawah. Maka Aisyah mengatakan, "Qubidu ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya adalah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diwafatkan dalam keadaan memakai jenis pakaian seperti ini. Yaitu kisah sepotong kain yang tebal tadi dan izar atau kain sarung yang tebal. Nah, tebal di sini bukan tebal menunjukkan ber, apa namanya menunjukkan dia mahal atau sangat berharga atau ya larang harganya kada. Tapi tebal di sini menunjukkan kekasaran dari kain tersebut. Kainnya kasar, tabal, bukan lembut ya tapi ta, tebal. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW. apa namanya? E, pakaian beliau tidak memiliki nilai yang sangat tinggi ya. Makanya ketika beliau diwafatkan dengan memakai kisah dan izar tadi dan dia tebal, tidak lembut atau atau nyaman dipakai. Nah, kemudian kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak Eh, maksud dari perkataan Aisyah kemudian ia mengatakan Rasulullah SAW wafat dengan memakai kedua kain ini maksudnya adalah Rasulullah SAW wafat ketika memakai pakaian tersebut ya. Hadis ini sahih diriwayatkan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi di kitab satunya Jami' at tirmidzi Nah, kemudian eh, Ulun ingin menjelaskan kembali tentang makna Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Apa maksudnya ya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Kenapa tidak diriwayatkan oleh gurunya Imam Tirmidzi Ahmad bin Mani? Coba pian buka bukan lihat bukunya. Kan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kenapa bukan diriwayatkan oleh guru beliau Ahmad bin Mani? Karena masih ingat apa yang dimaksud dengan hadis ini diriwayatkan oleh imam ini? Hadis ini dikeluarkan oleh imam ini. Maksudnya apa? Kenapa bukan gurunya saja yang mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh guru saya? Maksudnya apa? <laughs> Kan kita sering mendengar hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maksudnya adalah hadis tersebut beliau kumpulkan dalam satu kitab. Kenapa bukan hadis ini diriwayatkan oleh guru beliau Ahmad bin Mani? Karena guru beliau tidak mengumpulkannya dalam sebuah ki, kitab. Bisa dimengerti? Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, berarti hadis tersebut dikumpulkan oleh beliau dalam satu kitab yang namanya Shahihul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud jar. Dikarenakan beliau hadis tersebut ada di kitab yang beliau kah beliau susun sehingga hadis tersebut namanya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-120. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud an Syu'bah anil Ash'as bin Sulaim qala sami'tu ammati hadithu an ammiha qala baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqulu irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha'u qala amalaka fiyya uswah fanadhartu fa izaruhu ila nisfi saqaihi berkata Imam Tirmizi Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami dia mengatakan Abu Daud bercerita kepada kami Abu Daud bukan Abu Daud pengarang Sunan Abu Daud Abu Daud di sini adalah Abu Daud At-Toyalisi bukan Abu Daud As-Sijistani kalau Abu Daud As-Sijistani itu adalah penulis Sunan Abi Dawud. Tapi kalau Abu Dawud di sini adalah Abu Dawud At-Toyalisi. Beliau punya kitab namanya Musnad At-Toyalisi. Bukan Abu Dawud Sunan Abi Dawud. Abu Dawud bercerita kepada kami, nama beliau adalah Sulaiman, Sulaiman bin Dawud. Abu Dawud karena asli beliau adalah Sulaiman bin Dawud. Bercerita kepada kami dari Syu'bah bin Hajjaj, Amirul Mu'minin fil Hadis, dari Ash'ath bin Sulaim dia mengatakan, Aku pernah mendengar bibiku dari jalan ayah. Jadi ammatun itu adalah acil tapi saudarinya abah. Kalau saudari mama bahasa Arabnya apa? Masih ingat? Kan membedakan antara saudara abah dengan saudari abah. Kalau saudara abah ammun. Kalau saudari ammatun. Kalau saudari mama atau saudara mama itu kholun. Kalau paman tapi jalur mama itu namanya kholun. Tapi kalau dari kalau saudari mama itu kholatun. Berarti amatun adalah saudari abah. Namanya adalah ruhmun. Di sini enggak disebutkan namanya ya. Dari acilku. Maksudnya adalah nama asli beliau adalah ruhmun. Ro, ha besar dan mim. Aku pernah mendengar bibiku yang bernama Ruhmun tadi bercerita dari pamannya. Nah, pamannya ini seorang sahabat. Namanya adalah Ubaid bin Khalid. Di sini enggak disebutkan namanya ya. Namanya adalah Ubaid bin Khalid. Dia mengatakan, "Ketika aku sedang berjalan di Madinah, tiba-tiba seseorang di belakangku berkata." Di terjemahannya enggak ada kata belakang. Padahal di teks hadisnya, ida insanun khalfi." Khalfi artinya di belakangku. Tiba-tiba ada seseorang di belakangku berkata kepadaku, "Angkatlah izarmu." Ketika beliau berada di Madinah, ya, beliau jalan-jalan, tiba-tiba di belakang ada bepandir "Angkat izarmu, sarungmu diangkat." Sesungguhnya hal orang ini juga mengatakan, sesungguhnya hal itu menjadikanmu lebih bertakwa dan sarung tadi lebih awet. Mbah dilihati di belakang, ternyata orang itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh sebenarnya ya, kalau kita ada orang yang isbal maka langsung kita kita nasihati. Kenapa? Karena Rasul langsung dinasihati beliau. Dan Rasul kada betakon, pian ini sombongkah kada kada betakon, langsung di langsung disuruh untuk mengangkat ya. Angkatlah izarmu, sesungguhnya hal itu menjadikanmu lebih bertakwa dan lebih awet sarung tadi. Jadi Rasul katakan sebabnya adalah lebih bertakwa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mengajukan alasan. Kemudian dia mengajukan alasan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah baju yang bercorak dua warna." Nanti disebutkan di hadis apa di pembahasan berikutnya. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah baju yang bercorak dua warna." Dia mengatakan yang bercorak dua warna ini untuk menunjukkan baju tersebut kadalarang biasa sehingga tidak menyebabkan sombong. Paham? Dia mengatakan alasan ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini baju adalah yang bercorak dua warna. Maksudnya dia mengatakan itu adalah untuk mengajukan alasan yang dia pakai adalah pakaian biasa yang kadalarang tidak bernilai tinggi sehingga tidak menyebabkan dia sombong. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, "Apakah engkau tidak mau meneladaniku?" Kam kadakun kah menurutiku? Nabi Nabi suruh untuk diangkat, lalu dia katakan, ini pakaian yang ulang pakai ini yang bercorak dua warna. Maksud dia mengatakan seperti itu, pakaian ini pakaian biasa, pakaian murah, bukan menunjukkan kesombongan. Tapi kata Rasul apa? Apakah engkau tidak mau menurutiku, meneladaniku? Kata orang ini, sahabat ini, aku pun melihat izar beliau, ternyata izar beliau sampai pertengahan betisnya atau pertengahan landau beliau subhanallah ya mun kita pian kada kon batin nabi kah hmm disidin kada kawa kita jadi memang seperti itu ya nabi nabi tidak bertanya pian sombong kah kada kah enggak langsung nabi te, tegur nah, penjelasannya nanti insyaallah di pertemuan berikutnya <laughs> sudah habis dah karena kan SD mahadangi ya sudah masuk waktu isyarat alhamdulillah nanti insyaallah kita akan sambung penjelasan hadis tadi ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.